Kita mulai dari Perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di halaman 44 dari kitab Arabiknya. Beliau berkata, "Wa kadzalika ikhtiyaruhu subhanahu lil anbiya'i min waladi Adam alaihi wa alaihi musallatu wassalam." Wa kadzalika artinya demikian pula. Begitu juga ikhtiyaruhu subhanahu lil anbiya pemilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para nabi yakni Allah subhanahu wa ta'ala memilih para nabi min waladi Adam di antara anak keturunan Adam alaihi alaihi di sini hi kembali kepada Adam alaihi salam wa alaihimus salatu wassalam alaihim him kembali kepada al-anbiya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia pilihan-pilihan. Kita kini berlanjut kepada pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Kalau sebelumnya di hari kemarin kita membahas tentang malaikat-malaikat pilihan Allah, malaikat-malaikat khusus pilihan Allah. Adapun pada malam kali ini, alhamdulillah kita akan membahas tentang siapakah manusia-manusia yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi di antara anak keturunan Adam alaihi wassalam. Wahum mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa mereka berjumlah 124 ribu nabi jadi jumlah nabi itu 124 ribu itu dihafalkan benar-benar 124 ribu sesuai dengan hadis dan insyaallah nanti akan kita bahas hadisnya insyaallah iya yeah. Tapi yang hadis tersebut hanya yang berkaitan dengan jumlah rasul bukan jumlah nabi. Ya. Jumlah rasul dan bukan jumlah nabi. Baik, kemudian setelah itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa ikhtiyaruhu ar-rusul minhum dan pemilihan dari Allah terhadap para rasul minhum minhum yaitu minal anbiya para rasul di antara para nabi jadi antum juga harus membedakan bedanya nabi dengan rasul para ulama mereka ada perselisihan pendapat mengenai apa perbedaan nabi dan rasul ada yang berpendapat bahwasanya nabi Eh, tentu saja ini sepakat kita semua bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya nabi itu lebih umum daripada rasul. Jadi semua rasul adalah nabi. Semua rasul itu pasti nabi. Tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Berarti rasul lebih khusus daripada nabi dan nabi lebih umum daripada rasul. Oleh karena itu dikatakan nabi jumlahnya tentu jauh lebih banyak dibandingkan rasul. Jadi bedakan. Jadi setiap rasul adalah nabi. Itu persamaannya. Namun perbedaannya apa? Perbedaannya adalah jadi ada, ada ulama yang mengatakan bahwasanya nabi dan rasul itu sama saja. Namun pendapat ini tidak sahih. Yang sahih bahwasanya istilah nabi dan rasul itu ada perbedaan tentangnya. Ada ulama yang mengatakan sebagian ulama mengatakan perbedaan Nabi dan Rasul adalah bahwa Nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak diperintahkan untuk mentablighnya yaitu untuk menyampaikannya kepada umatnya. Yang pertama apa perbedaannya Nabi itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu namun tidak diperintahkan atau tidak diwajibkan untuk mentablighnya menyampaikannya kepada umat. Sedangkan Rasul adalah individu manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk untuk apa? Untuk menyampaikannya kepada umatnya. Jadi yang yang pendapat pertama ini perbedaan antara nabi dan rasul hanya pada apa? Hanya pada sisi wajib atau tidaknya menyampaikan kepada kepada umat. Itu bedanya. Ya kemudian ada juga pendapat kedua yaitu sebagian ulama berpendapat bahwasanya perbedaan nabi dan rasul adalah bahwasanya nabi itu keumumannya adalah mereka de, mereka mengikuti syariat nabi atau rasul sebelumnya mereka mengikuti syariat nabi sebelumnya adapun rasul mereka membawa syariat yang diperbaharui dan tidak 100% mengikuti para rasul sebelumnya atau para nabi sebelumnya. Ya. Dan uh, ulama yang berpendapat kedua ini mereka mengatakan bahwasanya pendapat pertama yaitu yang membedakan antara nabi dan rasul dari sisi wajib atau tidaknya menyampaikan bahwasanya jika antum mengatakan nabi itu diwahyukan oleh Allah namun tidak diwajibkan untuk menyampaikannya maka ini mengindikasikan mungkinnya seorang nabi untuk menut, untuk menyembunyikan ilmu padahal justru tugas seorang nabi itu pastinya adalah menyebarkan ilmu pastinya adalah menyebarkan ilmu bukan justru tidak berkewajiban untuk menyampaikannya ya jadi yang lebih tepat adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya uh, Rasul dan Nabi ada perbedaan dan perbedaan itu adalah bahwasanya Rasul itu masing-masing memiliki wahyunya dan memiliki syariat yang terperbaharui sendiri. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik kemudian uh, Kemudian uh, ada juga pembahasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu para rasul wahum thalathu mi'atin wa thalathatu ashrin. Para rasul jumlahnya ada 313 di sini disebutnya 313 ala ma fi hadis Abi Dzarr alladhi rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihih sebagaimana tercantum dalam hadis Abu Dzar yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kalau kita lihat di footnote Hadis ini benar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam beberapa tempat dan itu hanya dari Musnad Abi Dzar. Ketika kita mengecek Musnad Ahmad yaitu memang memang hadis ini eh, ke riwayat Abu Dhar semuanya dalam beberapa tempat dalam Mustad Imam Ahmad. Namun riwayat Abu Dhar ini dalam Mustad Ahmad dalam sanatnya terdapat tiga perawi lemah sehingga menjadi hadis tersebut lemah. Hadis tersebut lemah. Memang dalam dalamnya penyebutan uh, Nabi itu ada berapa, Rasul itu ada berapa. Namun lemah hadisnya. Sementara Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya yaitu sahih Ibnu Hibban nomor 94 secara panjang lebar. Dan dalam sanatnya terdapat Ibrahim bin Hisham al-Ghassani, Abu Hatim dan selainnya berkata dia adalah kazab, pendusta. Dia adalah dia adalah pendusta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya eh, dalam Sahih Ibn Hibban meskipun nama kitab tersebut kitab Sahih Ibn Hibban Melainkan tidak semua hadis yang ada di dalam kitab Sahih Ibn Hibban itu hadis yang sahih semua atau makbul hasan tidak melainkan banyak juga hadis doaifnya dalam sahih Ibn Hibban. Jadi bedakan antara sahih Ibn Hibban dengan sahihain yaitu sahih Muslim dan sahih Bukhari. Sahih Ibn Hibban dan juga Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim itu banyak di dalamnya terdapat hadis-hadis yang doaif bahkan doaif jiddan Eh, terutama kitab Al-Mustadrak ya. Abu Hatim dan selainnya berkata dia adalah pendusta. Imam Ahmad meriwayatkan pula dalam musnadnya dari hadis Abu Umamah. Namun dalam sanadnya terdapat pula tiga perawi lemah. Begitu pula dalam eh, musnad Imam Ahmad juga di dalamnya tidak semua hadis dalam musnad itu semua sahih atau hasan, melainkan ada juga hadis dhaif ya. Bahkan dinilai oleh sebagian ulama ada ini hadis dhaif jiddan. Bagaimanapun kita melanjutkan lalu Al-Hakim An-Naisaburi mengutip dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain jilid kedua halaman 262 dari hadis Abu Umamah bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?" Beliau menjawab, "Benar. Dia adalah beliau adalah muallam mukallam muallam mukallam muallam artinya terpelajar yaitu diajari mukallam artinya diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki itu kemudian berkata berapa lama jarak masa antara beliau yaitu Nabi Adam alaihi salam dengan Nuh alaihi salam beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab asyratu qurun sepuluh kurun. Diterjemahkan di sini sepuluh abad. Laki-laki itu bertanya, berapa lama jarak masa antara Nuh dan Ibrahim? Jadi Nuh terlebih dahulu daripada Ibrahim. Karena Nuh alaihissalam Rasul pertama. Beliau menjawab juga 10 abad. Kalau mereka berkata, wahai Rasulullah, berapakah jumlah Rasul? Beliau menjawab di sini ثلاثمائة وخمس, وعش وخمس عشرة جما غفيرا ada 13 15 315 rasul 315 rasul kelompok yang sangat besar kelompok yang sangat besar sanad hadis uh, uh, al-hakim dalam al-mustadrak ini sahih sesuai dengan syarat atau kriteria Imam Muslim seperti dikatakan oleh Imam Al-Hakim itu sendiri dan juga disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dan wallahu alam di sini 315 disebutkannya. Itu itu hanya jumlah rasul, bukan jumlah nabi. Adapun jumlah nabi hadis-hadis eh, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif ya. Bahkan bisa jadi hadis yang dhaif jiddan dan hal seperti ini jumlah rasul itu adalah hal yang tidak berkaitan dengan akhlak melainkan berkaitan dengan akidah. Sehingga kita wallahu alam tidak serta-merta langsung meyakini 124.000 nabi jumlahnya. Melainkan jumlah rasul di sini disebutkan 315 dan itu kita ikuti wallahu a'lam. Jadi jumlah rasul ada 315. Tadi sudah kita bahas perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, rasul lebih khusus dibandingkan nabi. Dan jumlah nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rasul. Jadi dari beragam ratusan ribu nabi ya atau dari semua manusia Allah memilih ratusan ribu nabi. Dan dari ratusan ribu nabi itu Allah memilih 315 rasul. 300 15 rasul. Dan dari rasul-rasul tersebut nanti kita ketahui Allah Subhanahu wa taala ini dilihat di sini wa ikhtiyaruhu ulil azmi minhum dan ikhtiarnya yaitu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ulil azmi di antara mereka di antara para rasul ulil azmi ul uli yaitu pemilik al azm azam yaitu pemilik azam yang kuat dari 315 rasul itu wahum khamsatun al-madhkuruna fi suratil ahzab wasyura mereka berjumlah lima saja dari 315 Allah Subhanahu wa taala memilih lima rasul dan dijuluki sebagai ulul azmi sebagaimana tercantum dalam surat al-ahzab dan juga asy-syura dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Wa id dan ingatlah ketika Akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, kami mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka dan darimu wahai Muhammad ini pertama wa min nuhin dan dari nuh ini yang kedua wa ibrahim dan dari ibrahim ini yang ketiga wa musa dan dari musa ini yang keempat dan terakhir wa isa bin maryam dari isa bin maryam berarti ada lima wa qala ta'ala dan Allah berfirman syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuha wallazi auhayna ilaika ilaika wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh alaihissalam ya, kepada Nuh alaihissalam. Ini menunjukkan Nuh alaihissalam rasul pertama. Disebutkan pertama di sini. Dan dan apa yang telah kami wahyukan kepada kepadamu ya wahai Muhammad di sini mu di sini kembali kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ada Nuh kemudian juga ada Nabi Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim tiga Musa empat dan Isa lima yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fi yaitu agar kalian menegakkan agama dan janganlah kalian tafarruq berpecah belah berpecah belah beda dengan ikhtilaf ikhtilaf itu per, berbeda tapi kalau misalnya tafaruk berpecah belah. Tidak semua ikhtilaf adalah tafaruk. Tapi semua tafaruk itu berawal dari adanya ikhtilaf. Dan tidak semua ikhtilaf itu buruk. Melainkan ada ikhtilaf yang baik. Namun semua tafaruk yaitu perpecah belah adalah buruk ya. Jadi harus bedakan itu. Kemudian waqtara minhum al-khalilain dari lima ulul ulil azmi itu Allah Subhanahu wa taala memilih dua. Dua di sini khalilain yaitu dua kekasih. Nah, se secinta setinggi-tinggi martabat cinta itulah martabat khullah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga dalam uh, eh, Raudatul Muhibbin. Yaitu khullah kekasih. Benar-benar cintanya tinggi kepada mereka berdua yaitu siapa? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Wa min hadza ikhtiyaruhu subhanahu walada Ismail min ajnasi bani Adam." Contoh lain dari wa min hadzal ikhtiyar, contoh lain dari pemilihan ini ikhtiyaruhu subhanahu yaitu Allah pemilihan dari Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih walada Ismail anaknya Ismail min ajnasi bani Adam dari jenis-jenis anak keturunan Adam. Jadi Adam alaihissalam kemudian turun menurun nanti kemudian Ibrahim pun Ismail. Nah, anak-anaknya Ismail ini yang kemudian akan terpilih. ثم ikhtara minhum bani Kinanah min Khuzaimah. Kemudian dipilih di antara mereka Bani Kinanah dari suku Khuzaimah yaitu semua asalnya dari Khuzaimah dan Khuzaimah juga berasal dari anak-anaknya Ismail alaihissalam. Ya, Bani Kinanah. Lalu thumma ikhtara min waladi Kinanah Quraisya, Quraisya. Lalu dipilih di antara keturunan Kinanah dan Kinanah punya keturunan. Di antara keturunannya ada yang bernama Quraisy Nah Quraisy kemudian punya anak-anaknya ya. Kemudian thumma min Quraisyin atau min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Hashim atau afwan dari Quraisy dipilih Bani Hashim. Jadi urutannya Nabi Adam kemudian nanti beranak pinak jauh kemudian menjadi Ismail. Nah dari Ismail nanti turun lagi ada Kinanah dan Kinanah Bani Kinanah beranak beranak kina kemudian afan sebelumnya diulang lagi dari Adam alaihi salam kemudian turun turun temurun ada nanti Ismail dari Ismail turun temurun nanti ada Khuzaimah dari Khuzaimah turun temurun ada Kinanah dari Kinanah turun temurun ada Quraisy dari Quraisy turun temurun ada Bani Hashim Nah dari Bani Hashim itulah kemudian dari Bani Hashim dipilih penghulu anak keturunan Adam yaitu Sayyidnya. Sayyid di sini dikatakan penghulu yaitu tuannya, ketuanya, orang terbaiknya. Penghulu anak keturunan Adam yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya tadi dari Nabi Adam kemudian ke bawah turun temurun nanti ada Nabi Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail turun temurun ada Khuzaimah. Dari Khuzaimah turun temurun ada Kinanah. Dari Kinanah turun temurun ada Quraisy. Nah, Quraisy turun temurun ada Hashim. Ya, anak-anaknya Bani ha anak-anak Hashim jadi Bani Hashim kemudian turun temurun nanti terpilih darinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam footnote dikatakan hadis ini atau kenyataan ini ada dalam hadis riwayat Muslim dari was, dari wasilah diriwayatkan oleh oleh wasilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah bersabda Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail Sesungguhnya Allah memilih kinanah di antara keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Lalu memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah itu. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian dari Quraisy dipilihlah Bani Hashim. Kemudian wastafani min Bani Hashim. Kemudian memilihku di antara Bani Hashim. Afwan di sini wastofa wastofan ya benar. Wastofani memilihku di antara Bani Hashim. Kemudian dikatakan wa kinanah iddatu qabaili abu iddatu qabaili abuhum kinanatu ibnu Khuzaimah. Kinana itu terdiri dari berbagai beberapa kabilah yang mana bapak mereka adalah Kinanah bin Khuzaimah. Adalah Kinanah bin Khuzaimah. Jadi turun temurun. Wallahu alam. Jadi itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari para manusia semua Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi. Dari para nabi Allah memilih para rasul. Dari para rasul Allah memilih ulul azmi. Dari ulul azmi Allah memilih dua yaitu Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari dua itu Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk Allah yang terbaik dan juga pemilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asal usulnya dari pertama Nabi Adam kemudian turun temurun beranak pinak kemudian menjadi apa datang kemudian Ismail alaihissalam dan dari Ismail lahirlah jauh turun temurun kemudian Khuzaimah dan kemudian Kinanah dan ke bawahnya lagi Quraisy ke bawahnya lagi Hashim Bani Hashim dan kemudian